Nah, nah dalam bab-bab yang bab yang lalu matan disebutkan oleh Syekhul Islam ini banyak fawaid diterangkan oleh para ulama. هذه سبيلي أدعو إلى ala basiratin ana wa man اتبعني mereka yang mengikuti jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dituntut untuk berdakwah dan mereka yang berdakwah jalan Allah mengikuti Nabi SAW labud dalahu minal ilm dia harus punya ilmu harus di atas basirah basirah di sini termasuk ini apa yang dia sampaikan apa yang dia sampaikan maklumat al-ma'ruf atau al-munkar apa yang dia sampaikan kepada mereka nah, ketika dia mendakwahkan tauhid dia harus tahu dulu paham dulu tauhid nah dia yang lebih dahulu menguasai ilmu-ilmu tentang tauhid, logika-logikanya, dalil-dalilnya, bukti-buktinya. Dan itu semua diajarkan dalam Al-Qur'an. Logika-logika yang sederhana yang menunjukkan bahwa Allah lah yang berhak untuk diibadahi satu-satunya. Nah, beberapa ayat-ayat yang disebutkan dalam surat-surat Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah banyak yang mukamat yang memangkas ya membenturkan orang-orang musyrikin ke pada kenyataan bahwa yang kalian sembah itu la yakhluquna syai'an wa hum Siapa yang kalian sembah? Malaikat. Mereka tidak bisa mencipta. Hatta Nabi kita Muhammad SAW. Bukan beliau yang menciptakan alam semesta ini. Nah, logika-logika sederhana banyak disebutkan di dalam. Nah. Ala pasti masyarakat dia harus kuasai ilmu tentang apa yang mau dia dakwahkan. Menuntut apa? Menuntut kita untuk rajin belajar. Ya, kuncinya pintunya ilmu itu nah belajar itu membaca tidak hanya dalam baca kitab baca buku yang terbaca nah terjemahan bisa ada majalah kita isinya lengkap para sahabat afadil ya manhaji ya, ada tajud, enam akidah, akhlak, masya Allah. Lengkap ilmu, bahkan sampai dikatakan orang nah, itu penulis-penulisnya di majalah syariah itu itu tingkat strata S3 dia kan, yang nulis itu. Padahal ada yang SD aja tidak pernah menyam SD, ada yang tidak pernah tamat SMA, ada yang tidak pernah tamat kuliah. Itu yang nulis di majalah kita syariah. Nah, Paling-paling orang yang sarjana Ustaz Komar, Allah, Ustaz Waifi, Abdul Mufti Sutarman, Ustaz Rijal. Nah, yang sarjana yang bukan mantan, yang lain di luar tuh enggak. Ustaz Ayib, Allah ada. Yang lainnya mana ada mereka sarjana? Ustaz Afif, enggak pernah ngenyam SD. Maaf harus sejak kecil. Nah, ikut mukabalah dulu dengan anaknya Syekh Abdul Musin, Masya Allah. Kalau misalnya mungkinkan daftar untuk bisa ikut, nah, apa? Enggak punya ijazah. Sarjana di situ juga termasuk Ustaz Abdul Somad, Allah. Nah, ya, nah, selebihnya nah, orang-orang ingkar kampus. Nah, tapi yang ada yang menyebutkan ini, nah, tulisan-tulisan doktor, setingkat doktor. Kemampuan mereka masya Allah memang. Nah lama belajar di sana, ya. Yeah. Nah, cuma tidak terlihat. Nah. nah. punya ya. Jadi itu untuk untuk belajar, untuk membaca, tanya. Kalau kita nggak ini nggak sempat lagi misalnya kalau mendapatkan bacaan nggak memuaskan, nggak paham, tanya kepada yang tahu. Hmm. yang punya kemampuan lebih misalnya dengar nah kalam ini masyaikh dengarkan kalam mereka kalau tidak dengarkan ceramah-ceramah pelajaran-pelajaran para asatid mana Luqman Allah banyak ya Ustaz Rahman Lombo atau yang lain-lain nah kuasai ini bahas yang pertama yang disunjung dengan dan ini mengerti tentang burhan bukti-bukti logika-logika tauhid Kemudian ba'ala basiran termasuk juga dia menguasai mengetahui tentang keadaan mad'unya. Nah, keadaan mad'unya. Ingat siapa yang dia, dihadapi? Beda kemampuan mereka masing-masing. Ada lagi kedudukannya beda. Beda kita mendakwahi orang tua dengan mendakwahi teman sejawat. Teman supermainan, Atau ngajari anak. Beda. Ya. Nah, dengan mereka, dengan orang tua, status kita sebagai anak, bukan sebagai guru. Bukan sebagai ustadz bagi mereka. Tetap kita sebagai anak. Bagaimana dengan adab? Juga dengan penguasa. Beda lagi. Ya. Nah, ya. kemudian apalagi dengan anak. Sampaikan kepada mereka apa yang bisa yang mereka tangkap kondisi lingkungan juga mana yang aham ya paling penting apa yang disampaikan tetap yang dimanapun kita dalam kesempatan apapun tetap tauhid itu yang paling utama mereka semua merasa mengaku dirinya muslim bertauhid ajak kepada akar makanya Rasulullah kepada enam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nah, katakan wahai Nabi qul Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Satu kalimat yang sama. Kita tidak akan menyembah kecuali hanya Allah. Punya makna yang luas, multi interpretasi katanya, ya, multi tafsir. Banyak kandungan memang apa yang dimaukan, walaupun tidak akan berbeda. Ya, walaupun kalaupun ikhtilaf, ikhtilaf tanawu, Ta'alau ila kalimatin sawa. Satu kalimat yang sama, prinsip yang sama. Kita tidak menyembah kecuali hanya Allah. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak tunduk kecuali hanya kepada Allah. Lengkap sudah. Setelah ini diterima. Nah, ini Allah mewajibkan kita untuk sholat. Allah mewajibkan kita untuk puasa. Allah mewajibkan kita untuk zakat. Allah mewajibkan kita untuk haji. Nah, terus Nah. Kemudian di dalam eh, ayat itu juga disebutkan oleh para ulama hadhihi sabili ad'u Allah ini menuntut kita untuk ikhlas kepada Allah. Itu disinggung nanti oleh Syekh Syekhul Islam dalam hal 6 Masail. <coughs> Karena seringnya orang katanya mengajak dakwah kepada Allah tapi sesungguhnya kepada dirinya sendiri supaya hmm, dihargai, supaya punya tempat, supaya didahulukan, supaya diutamakan, hmm, dianggap nomor satu, dianggap berjasa dan seterusnya. Nah, nah ini enggak bahaya. Nah, dan itu sangat sangat rentan, ya, buat jiwa-jiwa kita yang lemah, hati-hati kita yang lemah. Nah, perlu untuk selalu minta perlindungan kepada Allah untuk enam untuk, untuk menjadi dan muhtadin. Nah, di di jalan Allah dan karena Allah. Nah, kemudian disebutkan di dalam hadis Nah, itu pembekalan dari Nabi saw persiapan untuk para duat Termasuk juga di sini para mudarris, mudarrisat, ustaz dan ustadzat Di atas juga ya. Di atas juga. Karena dakwah itu skupnya juga di dalam dakwah itu ada tarbiyah. Tarbiyah itu bagian dari dakwah. Maka para mudaris dan mudarisat harus jadi orang yang cerdas. Rajin. Bukan pemalas. Nah, bukan mengandalkan ilmu yang sudah dapat, tapi diasah, dimurajaah, diulang, didiskusikan kalau dia punya teman diskusi, ditanyakan. Kalau punya bahas, walhamdulillah. Ya, ilmunya tidak hilang insyaallah. Nah, dengarkan ceramah para masyayikh, yang ulang-ulang ceramah dari Hasanati mungkin sebagai pembandingan ataupun mungkin apa tambahan maklumat. Nah. nah, dakwah itu nggak cuma menyampaikan, nah, tapi juga termasuk di dalamnya dia membina, mendidik itu juga bagian dari dakwah. Makanya setiap kita punya harus nah, yang kita memang jalan dakwah ini adalah pilihan kita dituntut juga walaupun kita bukan ustadz dituntut kita untuk punya ilmu Nah, ini kan Rasulullah juga sering ingat apa pernah mengingatkan. Rubaha mil fiqhin ila man huwa afqah minhu. Sering orang yang membawa fikih itu dia nyampaikan kepada yang lebih fakih. Jadi sekarang ini antum anda ah, mana paham afqah minni. Tahu anda min. Ya. Cuma karena sering anak sering bilang anak duluan baca. Anak duluan baca. Sudah sering baca-baca, jadi akhirnya kebiasaan. Lebih ini untuk menggali ilmunya, faedahnya antum mungkin lebih lebih banyak. Karena mungkin dapatkan ini baru berapa kali baca baru dapat lagi faedahnya. Mungkin antum sekali sudah dapat 10, 12, 15. Nah, ini, ini apa dalam hadis ini Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mempersiapkan diri bekal menghadapi eh, medan dakwah. Ya. Termasuk juga para mudaris dan mudarisat juga dituntut untuk mengenal keadaan karakter anaknya, kondisi anaknya, tidak hanya nah, pribadi dia, mungkin juga latar belakang dia, karena ada sebab. Nah, nah Dan yang dalam eh, riwayat itu, yang Ibn Abbas itu, disebutkan diingatkan oleh Rasulullah yakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah pun dan dimanapun ini nah hatta kepada ahlul kitab yang orang-orangnya jelas tukang tukang jidal ajak mereka hal-hal ini sudah mereka pahami seperti dalam ayat tadi qul ta ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa ayo kemari satu kalimat yang sama. Allah muda illallah. Kalau ini sudah mereka terima, mereka faham maknanya, konsekuensinya. Ya, nah, tinggal terangkan ini. Kita sudah sama pegang bahwa Allah adalah Rabb kita, Allah adalah ilah kita, maka ini Allah perintahkan demikian. Hatta perkara yang sulit sekalipun itu akan mudah Nah. <clears throat> Al nah, dan dan seterusnya. Dan di dalam ayat ini juga, ini dalam hadis ini juga, beliau mengingatkan kita untuk hati-hati dari perbuatan zalim. Nah, karena doa orang yang terzalimnya itu tidak akan ada tidak ada hijab. Nah, atau walaupun orang orang kafir. Nah, ingat sikap adil itu perintahkan oleh Allah dan diajarkan oleh Islam. Hatta walaupun terhadap musuh dalam pertempuran, tetap bersikap adil. Mereka tertawan sebagai musuh pun tetap diperlakukan adil sebagai manusia. Ini ajaran Islam. Ya, la yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu taqwa. Janganlah kebencianmu terhadap satu kaum membuat kamu tidak berlaku adil, tetaplah berlaku adil karena itu lebih dekat kepada takwa. Nah, dan dalam hadis yang berikutnya dalam hadis Sa'ad bin Sa'ad dan seterusnya itu menunjukkan keutamaan keutamaan dakwah termasuk dalamnya baskupnya dari para para murabbi ya orang-orang yang menyelenggarakan yang mengadakan pendidikan yang mendidik anak-anak kaum muslimin itu termasuk punya kedudukan yang sangat mulia. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Orang yang paling baik perkataannya mengajak orang lain kepada Islam, kepada Allah, kepada tauhid. Nah, seandainya satu orang saja berhasil masuk dalam Islam, Allah beri petunjuk kembali kepada fitrahnya, kembali kepada sunnah, dan dengan sebab kamu maka itu lebih baik daripada unta merah. Lebih mahal nilainya. <clears throat> nah. nah, semua masing-masing berjuang, berusaha. Ya, walaupun bukan ustaz, bukan talabatul ilmi, dia berusaha apa yang dia mampu untuk berdakwah. Nah, artinya membuat orang tertarik kepada Islam. Ya, jangan membuat orang lari. Rasulullah sudah mengingatkan, "Inna minkum munafirin." Sungguh di antara kamu itu ada orang yang membuat orang lain lari dari agama ini. Ya, jangan nah, apa namanya dengan sikap gara-gara sikap kita gara-gara perbuatan kita orang lari dari dakwah orang lari dari Islam jadi benci kepada Islam nah. <clears throat> kita lihat fihi masail Qala al-ula anna ad-da'wata ila Allah tariqun tariqu man ittaba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah kepada Allah adalah jalan orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menyatakan diri sebagai pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam harus berdakwah. Nah, dengan kemampuan masing-masing dengan apa yang bekal yang ada di padanya. Nah, Ya, jangan takal loh, ya, jangan membebani diri yang kita tidak mampu jangan kita lakukan. Serahkan kepada yang nah. orang yang begitu berdawah harus dia loh. Kalau misalnya apa paling tidak ketika dengan sikapnya itu dia bisa punya alasan. Makanya dikatakan tadi, makanya orang yang menyatakan dirinya mengikuti Rasul harus berdakwah, berdakwah harus dengan cara Rasul di atas basi, basi minimal dia bisa menunjukkan memberikan alasan hujah pada orang yang melihat perbuatannya, melihat sikapnya. Paling tidak dia memberikan bisa memberikan alasan keterangan. Nah, dia memberi apa dengan walaupun dia tidak pada ceramah, bukan talamatul ilmu, bukan doa, ya, yang ini belajar, tapi dia bisa mampu membuat orang tertarik. Dia bisa sampaikan dengan apa yang dia paham nah. الثانية التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه تنبيه mengingatkan kita untuk ikhlas dari mana ad'u ilallah kalimat ini kata mereka kata beliau rahimahullah Syekhul Islam juga menyebutkan nah bahwa kalimat ini nah menunjuk untuk kita untuk ikhlas nah berarti apa kita berdakwah kepada Allah bukan kepada diri kita bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk jadi ustaz, bukan untuk jadi masyaikh, bukan jadi ulama, bukan jadi kiai. Nah, bukan dipanggil musyrif, tapi memang karena ingin kita mengajak. Apa yang kita lakukan itu seperti enam, seperti terhadap orang tua. Nah, kita mengharap pamrih dari mereka. Pamrih apa lagi? Kebaikan mereka lebih besar. Nah, kepada mereka kita dakwahi, nah, kita sampaikan dakwah yang hak ajak mereka untuk kenal kembali kepada tauhid, kembali kepada fitrahnya, mengharapkan pamrih kita. Tidak bisa kita menang, ya, membalas jasa mereka. Nah, darah kita dari darahnya, ya, daging kita dari air susu ibu, subhanallah. Nah, apalagi sekarang ini tidak ada perbudakan, dalam sebagian riwayat disebutkan kamu bisa apa, membalas jasa dengan membebas membeli mereka dari perbudakan dan membebaskan mereka. Nah, tapi kalau tidak, kebaikan mereka sampai disebutkan di zaman Umar Khattab Umar ada seorang tabi'in yang menggenjam ibunya tawaf. Ya Aba Abdurrahman, apakah sudah cukup saya membalas jasa dia dengan menggendong dia? Belum. Nah, Nah, mau apa kita? Mereka lebih aula untuk kita ajak, kita nah untuk kita selamatkan akidahnya, tauhid, tauhidnya. Runtuh amalan mereka, kita kan sebanyak apapun sholatnya, puasanya, sodakohnya, tapi dia masih berpegang, masih terjerumus dalam kesyirikan, rugi kamu. Tidak akan ketemu dengan dia, dengan mereka di akhirat. Nggak nyesal yang seperti ini. Nah, ya, ini ingatkan. At-tanbih alal ikhlas. Lianna katsiran minan nas law da'a ila al-haq wa yad'u ila nafsi. Karena banyak orang yang kalau mengajak kepada kebenaran, dia mengajak kepada dirinya. Supaya dialah yang diterima. Nah, dialah yang benar, dialah yang diakui pendapatnya. Nah. <clears throat> Diterangkan di bawah. Fayajibu 'ala da'i ila Allah an yatafattana li hadzal amr wa alla yad'u an-nafs Wa yada'an nafsa tastarsilu fi Jangan biarkan nafsu mencari-cari bagiannya. Lepas untuk mencari jatah. Makanya ikhlas itu sulit. Karena kata Sahal bin Abdullah Tustari, karena tidak ada bagian dari nafsu. Nafsu tidak ada sama sekali bagian terhadap amalan itu kepentingan dalam ikhlas tersebut. Sedikit pun dia tidak mendapatkan bagian. Nah, وتجتهد الدعوة والعمل في حق في حقل الداعين طالما الناس مقبلين عليه وعلى سماع مواعظه. Nah, ya, dia menginginkan dakwah dan amal fi haql da'in. Di dalam lingkaran dai dai yang banyak apa namanya lama Talama nasu muqbilin alaih yang selama manusia itu selalu mendatangi dia, menghadap kepadanya dan mendengarkan nasihat-nasihatnya. Fa idza zahada fihi nas, Nah, ini kalau manusia sudah tidak butuh kepada dia, mulai memprotol, mulai meninggalkan dia, awqalla adaduhum atau semakin berkurang yang hadir di majelisnya, ya, annam qalla adaduhum haulah kasal, mulai lemah dia, malas. Tataqal, tataqala, mulai merasa berat. Wa tarakat dakwah, akhirnya dia tinggalkan dakwah. Nah, أو إذا رأى الناس يدعون حلقات ذكره ويتحلقون حول غيره Nah, atau dia lihat manusia ya dauna halakati zikri, meninggalkan halakah zikir dia dan membentuk halakat dengan di tempat yang lain. Hazina lidzalika. Dan jadi sedih. Kok orang nggak duduk lagi dengan dia, kok nggak hadir lagi dalam majelisnya wa asabahul ham wal gham akhirnya membuat dia gelisah dan kecewa sedih Laisa dzalika linsirafin nasi 'anil haq. Ya, itu bukan karena manusia menjauh karena dari dari al-haq, walakin linsirafin nasi anhu huwa syakhsiyan. Tapi karena menjauh dari dia, mungkin karena akhlaknya, mungkin karena cara dia tidak pandai, tidak benar. Nah, orang jauh dari dia. Nah, sementara dia karena jeleknya, karena nafsu ikut bagian, dia mengira, waduh sayang ini mereka jadi jauh dari kebenaran. Nah, menganggap orang yang meninggalkan dia jauh dari kebenar, kebenaran. Salifah, annal basirata minal faraid. Basirah itu termasuk para faraid dalam dakwah. Ya, di dalam ayat itu disebutkan ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Dan di atas basir basirah, dakwah itu di atas basirah. Basirah ya terhadap materi apa yang dia sampaikan, yang dia dakwakan, basirah terhadap keadaan mad'unya, Nanti menuntut dia tanggap dan juga cerdasnya menguasai maklumat. Nah, Ar-rabi'ah min dalaili husni tauhid kaunuhu tanzihan lillahi ta'ala 'anil masabbah. Nah, di antara bukti-bukti baiknya, dalil-dalil bagusnya tauhid itu dia menjadi tanzih, mensucikan Allah dari masabbah. Mana yang, yang dimaksud yakni kalimat subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin karena kalimat subhan itu menunjukkan pensucikan Allah dari kekurangan ya dari apa? dari adanya tandingan nah, dan syirik kepada Allah itu masabah yang paling besar paling berat cercaan dan celaan yang paling berat terhadap Allah adalah perbuatan syirik itu keboliman. nah Nah itu seperti di bawah ya. Al khamisa anna min qubhi syirk kaunahu atau kaunam kaunahu masabbatan lillah. Nah, di antara buruknya syirik, jeleknya syirik itu dia sebagai masabbah, cercaan pada Allah. Yaitu cercaan yang paling berat. Nah, sebagaimana dia merupakan kezaliman yang pelanggaran yang paling berat, juga cercaan yang paling berat, kejahatan yang paling berat. <clears throat> Nah, itu dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan lain. <clears throat> nah, berusaha kita minta tolong kepada Allah untuk betul-betul mengamalkan tauhid. Ya, kuatkan hati bersandar kepada Allah, berlindung kepada Allah. Nah, bertumbuh hanya kepada Allah. Walaupun kita mampu melakukan dan sudah kita perintahkan, tetap itu ambil buat nah sebagai niatkan karena kita memang diperintah Allah untuk menjalankan sebab. Bukan itu yang jadi kita yang kita perhitungkan. Tapi Allah. Kalau bukan karena Allah, itu nggak akan mungkin terwujud sebagai sebab. Nggak mungkin Allah bimbing kita untuk membuat itu sebagai sebab. Maka itu yang diingat. Ya, sehingga kita butuh bertumpu kepada Allah. Gagal ataupun berhasil, nah kita serahkan semua kepada Allah. Nah, jujur lurus syukurnya kepada Allah. Ya, jujur sabarnya kepada Allah ketika dia nah, gagal misalnya. Karena memang tahu itu dari Allah. Buruknya ini berhasil karena Allah, gagal juga karena Allah. Dan Allah menyebutkan Nam wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah beri petunjuk hatinya. Nah, siapa yang beriman kepada Allah bahwa semua musibah ataupun semua yang dia miliki yang dia dapatkan itu dari Allah, Allah beri petunjuk hatinya. Kalau misalnya gagal, dia tidak akan kecewa, sedih. Nah, kalaupun berhasil dia tidak membuat, nah, tidak merasa bangga. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Hmm. Ya Launa subhanakallah wa bihamdik. Asyadu la ilaha illa anta.